Izar yang dimaksud pakaian bawah. Bisa sarung, bisa celana panjang, bisa gamis. Ya. Yeah. Batara. Batara ini bukan menjadi syarat, artinya orang yang menjulurkan kainnya sampai di bawah mata kaki itu batara. Ya. E, membesarkan diri, menyombongkan diri. Dan ini sudah ditentukan oleh syariat. Berarti ini bukan apa kebiasaan sebuah tempat ya. Sebagaimana jenggot ya. Ini bukan kebiasaan sebuah tempat. Memang Nabi menyuruh kita untuk memanjangkan jenggot. Nabi menyuruh kita berpakaian untuk tidak melebihi batas mata kaki dan seterusnya. Ada niat menyombongkan diri, membesarkan diri atau tidak? ya menyerupi menyerupai Yahudi atau Nasrani atau tidak ya, berbeda artinya begini seandainya uh, hari ini orang yang pakaiannya di atas mata kaki dianggap sebagai orang sombong, maka sabda Nabi ini tidak batal. Karena sabda Nabi sifatnya adalah ketentuan syariat, bukan kondisional. Ya. Karena Nabi berbicara atas nama Zat yang Maha Tahu. Tentu Allah tidak lengah. Tentu Allah tidak bodoh. Tentu Allah tahu apa yang akan terjadi 500 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian. Gitu ya. Ah, oleh karena itu yang sifatnya bisa berubah atau kondisional, Nabi tidak menyabdakan. Seperti beliau menyisir rambut e, belah tengah, tiba-tiba oleh beliau diganti belah pinggir. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi di Madinah ternyata rata-rata belah tengah. Ini kondisional karena apa? Karena Nabi tidak mensabdakannya. Nabi tidak bersabda kepada para sahabat, hendaklah kalian menyisir rambut belah pinggir, enggak. Ketika orang-orang Yahudi dilihat oleh beliau sisirannya belah tengah, beliau langsung um, menyelisihi dengan cara belah pinggir. Tanpa perintah beliau. Ah, ini berarti kondisional. Artinya seandainya di satu tempat orang-orang kafir itu Eh, semuanya belah pinggir rambutnya, kita belah tengah. Ya. Adapun jenggot, tidak isbal, ini sudah ketentuan dari syariat. Ya. Walaupun ada sabda Nabi di situ agar tidak menyerupai Yahudi, agar tidak menyerupai Nasrani. Maka jika hari ini orang-orang Yahudi, Nasrani semuanya berjenggot, maka sabda Nabi tadi tetap tidak batal, tetap sunnah bagi kaum muslimin berjenggot. Ya, merapikan kumis. Ya, muttafaqun alaih hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis man jarra thawbahu bataran istahaqqa iqabun ta'ala Barang siapa yang memanjangkan saupnya, menjatuhkan sampai di bawah mata kaki, apalagi sampai menyapu tanah dan dilakukan dengan batak, kesombongan, menunjukkan kelebihan dirinya, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Karena hal tersebut dosa. Seluruh dosa maka terancam dengan balasan siksa. Kecuali apabila Allah mengampuni. Ya. Apakah hanya sebatas ini? Artinya orang yang sombong itu sebatas menjatuhkan eh, pakaian di bawah mata kaki? Tentu tidak. Apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mengangkat dirinya, membesarkan dirinya, merendahkan orang lain, memamerkan kekayaannya dan seterusnya dan seterusnya terancam. Hanya itu kan sifatnya uh, umum sekali ya. Kalau ini khusus. Ya. Misalnya ketika saya memakai pakaian-pakaian tertentu, maka menunjukkan bahwa saya ini orang kaya, saya ini orang berpangkat. Saya lakukan itu agar orang-orang tahu saya ini orang kaya, saya ini orang berpangkat, agar dihormati, agar orang-orang segan terhadap saya, maka masuk dalam kaidah ini kesombongan yang akan uh, diancam dengan siksa. Ya, itu umum. Adapun ini khusus. Artinya apapun yang ada dalam hatinya kita tidak boleh memanjangkan kain di bawah mata kaki. Maksimal semata kaki. Jadi keliru kalau mata kaki e, harus di atas mata kaki ini keliru. Tidak harus di atas mata kaki. Pas mata kaki boleh. Karena yang terancam di bawahnya madunal ka'bain minal izar. Pakaian yang di bawah ka'ab ka'bain mata kaki. Berarti pas boleh. Yang kedua, tatwilu thawbi dunal ka'baini haram wa izratul mu'min ila nisfi saqain memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki hukumnya haram karena hal-hal yang haram itu memang akal kita tidak bisa mencerna kenapa babi diharamkan akal kita tidak bisa menjawab ya yeah Kenapa diharamkan uh, mencelupkan tangan ke dalam bejana ketika bangun tidur? Akal kita tidak bisa menjawab. Sebagaimana kita diwajibkan sholat subuh, diwajibkan melempar jumroh ketika haji, akal kita tidak bisa menjawab. Ya. Maka wajib bagi kita meyakini sami'na wa ata'na terhadap apapun ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Dan pakaian seorang mukmin itu sampai setengah betis, ya. Ini uh, eh, afdoliahnya keumumannya. Adapun yang diperbolehkan sekali lagi sampai batas mata kaki. Ya, mau naik silahkan, tapi tidak wajib. Ya, afdoliah saja. ya 617 wa anhu أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kalau tadi tidak dilihat saja, ini tidak di, di apa ajak bicara. Ya. Wala yuzakkihim dan tidak akan dibersihkan. Maksudnya dibersihkan dari dosa. Berarti dosanya dosa-dosanya tidak akan diampuni. Apakah seperti syirik? Tidak. Ya. Sama-sama tidak diampuni tapi tidak seperti syirik. Artinya dosa-dosa tersebut disiksa dulu. Ketika ketika dosa itu sudah habis dengan siksaan, uh, baru masuk surga. Adapun orang yang dirahmati oleh Allah dan dia mukmin tanpa disiksa dan dia diampuni. Dia berzina, dia minum khamar, dia berjudi, dia banyak meninggalkan sholat, tapi tidak disiksa di neraka. Kenapa? Belum disiksa sudah diampuni. Nah ini tidak, tidak akan dibersihkan kecuali setelah disiksa. Ya, bukan seperti orang musyrik tidak akan diampuni selama-lamanya, artinya kekal di neraka selama-lamanya, tidak. Wala yanduru ilaihim dan tidak akan dilihat. Tadi tidak akan dilihat saja. Kalau di sini tidak akan diajak bicara, tidak akan diampuni dosa-dosanya dan tidak akan dilihat oleh Allah. Padahal hari itu seluruh manusia hanya satu tujuannya Allah, hanya satu harapannya Allah hanya satu yang diharapkan Allah tidak berharap lagi kepada kakak, adik, guru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berharap kepada Allah. Bahkan syafaat dari nabi tidak ada gunanya kalau Allah tidak mengizinkan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Syafaat tidak ada gunanya kalau tidak ada izin dari Allah. Ya. Nah, Sementara satu-satunya yang kita harapkan, yang kita tuju, justru melihat kita saja tidak. <clears throat> Berbicara saja tidak mau. Ya, putus harapan. Ya. Walahum azabun alim dan bagi mereka azab yang pedih. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diancam dengan azab yang pedih. Ada berapa orang? Tiga orang. Siapa tiga orang ini? Mari kita lihat. Dan tiga ini bukan pembatas ya. Artinya di riwayat lain ada yang lain. Di hadis lain ada riwayat lain. Mohon dipindah mobil Camry hitam B 283 NOI menghalangi mobil lain. Camry hitam B283 NOI. <clears throat> Siapa tiga orang ini? Yang pertama Syaikhun Zanin. Yang kedua Malikun Kadzab. Yang ketiga, ailun mustakbir. Yang pertama, syaikhun zanin. Syekh. Tahu syekh? Ya, orang yang sudah tua. Kadang-kadang tua umurnya, kadang-kadang tua ilmunya. Masih muda, tapi jauh ilmunya lebih tinggi dari kita, kita panggil syekh. Tua ilmunya. Banyak ilmunya uh, asalnya syahitu tua umurnya. Zanin dan dia pezina. Orang tua tapi berzina. Ya. Anak muda berzina dosa besar, terancam neraka. Orang tua berzina lebih besar lagi dosanya. Ya, mestinya bertaubat, mestinya memperbaiki diri dan tentu syahwatnya tidak seperti anak muda lagi tetapi masih berzina. Maka orang tua yang berzina dan dia tidak taubat, mati nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, maka Allah tidak akan melihat dia, tidak akan berbicara terhadap dirinya, dan tidak akan mengampuni dosanya. Artinya, harus diadab dulu. Baru masuk surga kalau dia beriman. Ya, karena zina tidak menghilangkan keimanan. Yang kedua, malikun Kazab, raja, penguasa, presiden, tapi dusta, pembohong. Ya. Kalau rakyat bohong, eh, orang lemah bohong, karena kalau nggak bohong dipukul. Kalau nggak bohong eh, dia lemah, ya maka berdosa. Ini penguasa lebih berdosa lagi. Karena tidak tidak tidak pantas penguasa itu berbohong. Karena sifat penguasa itu mestinya pemberani. Ya. Orang pemberani nggak akan berbohong. Ya. Ya. Saya angkat anak saya jadi pejabat ini, ya. Mau apa? Ya, saya berkuasa. Oh, mestinya begitu. Ya. Bukan bohong, bukan saya saya hanya oh, memberikan keterangan saja. Bukan saya ah ini tidak tidak layak, tidak patut penguasa, raja, presiden, kok bohong. Biasanya yang bohong itu kan orang lemah. Karena takut dizolimi, karena takut tidak dapat, karena takut uh, teraniaya, maka dia berbohong. Ini penguasa, raja, orang besar yang mestinya pemberani, jujur kan, kok berbohong. Maka orang seperti ini terancam tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada yaumil mahsyar. Yang ketiga, yang terakhir, wa'ailun mustakbir. Orang miskin sombong. Ya. Orang miskin itu kan mestinya lemah, diem. Miskin kan? Orang pada cerita ke sana, ke Singapura, ke Hong Kong, dia diem. Ya. Orang miskin belum pernah ke sana kemari ya. Kan sifat orang miskin seperti ini. Ini ikut nyombong. Ya. Oh iya Ah, ini Allah tidak suka. Ya, orang kaya sombong, Allah tidak suka. Orang miskin sombong lebih tidak suka lagi. Karena biasanya bohong. Gitu. Kalau kaya kan beneran, emang pernah ke Hong Kong, ke Singapura, ya, sana kemari kaya, duitnya banyak. Ini miskin, ikut ngomong seperti bohong, menyombongkan diri dan bohong. Allah lebih murka. Ya, inilah tiga orang. Dan ya, sekali lagi, tiga orang di sini bukan pembatas, artinya ada hadis lain yang meriwayatkan, misalnya, Al-Munfiku sil'atahu bil halifil fajir, tidak dibawakan oleh beliau di sini. Uh, orang yang menjual barang dagangannya, akhirnya laku, tetapi dengan sumpah palsu. Ya, ini pun terancam, uh, tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, dan tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, terutama setelah asar. Biasanya setelah asar toko-toko itu tutup. Nah, ini dia di, masih buka warungnya dan barangnya tidak laku, akhirnya laku karena dia bersumpah palsu. Demi Allah barang ini bagus, demi Allah barang ini oh, nomor satu, asli dan seterusnya, sehingga orang tertipu dan membeli dengan sumpah palsu ini berat sekali ancamannya, yaitu tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak akan diampuni. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. Yang pertama, isbatu sifatil kalam lillahi ta'ala ketetapan adanya sifat kalam. Apa kalam? Ia berbicara. Maka uh, sebagian uh, ulama menyebut orang-orang yang membahas tentang akidah tetapi dengan cara yang keliru disebut dengan ahlul kalam. Ilmunya ilmu kalam. Karena diawali dengan kalamullah makhluk atau bukan. Oleh karena itu sebelum zaman Imam Ahmad tidak tidak masyur apa itu ilmu kalam. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, apalagi para tabi'in yang lain, apalagi para sahabat, apalagi Rasulullah tidak kenal apa itu ilmu kalam. Ilmu kalam mulai dikenal dan bahkan sampai hari ini dipelajari di YIN ya di sekolah-sekolah Islam itu setelah syubhat ahlul fisafat masuk ke dunia Islam. Awalnya membahas apakah uh, kalamullah itu makhluk atau bukan. Akhirnya merembet uh, sampai kepada siapa Allah itu. Betulkah Allah bersemayam di atas Betulkah Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Betulkah Allah nanti akan menggulung langit dengan tangan kanannya? Jadi mengutak-atik dalil yang sudah jelas. Ya, kan itu sudah jelas. Firman Allah sendiri yang mengatakan bahwa aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Langit-langit nanti akan aku gulung dengan tangan kananku. Dan ini dibaca oleh Nabi ratusan kali, oleh para sahabat ratusan kali. Rasul dan para sahabat tidak pernah membahasnya. Artinya mengimani apa adanya bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, menggulung langit dengan tangan kanannya. Ya, dan tidak pernah Nabi berbicara tentang tangan kiri Allah. Karena memang tidak ada lafaz yang menyatakan adanya tangan kiri Allah. Jadi berbicara tentang Allah harus betul-betul hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan lebih dari itu. Ah, ahlul kalam tidak. Mereka berbicara tentang Allah dengan uh, eh, rokyu mereka, logika mereka, nurani mereka. Nuri, nurani saya tidak terima kalau Allah mempunyai tangan dua. Ya, Allah berada di ars, duduk bersemayam. Nurani saya tidak terima. Ah, ini ahlul kalam. Adapun para nabi dan rasul, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak seperti itu. Nah, salah satu sifat Allah adalah al-kalam, berbicara. Dan pembicaraan Allah bisautin wa harfin, dengan suara dan huruf. Artinya, ucapan Allah itu terdengar oleh Jibril. Ada sotnya, ada sinnya, ada ainnya terdengar oleh Jibril bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi dan ucapan itu direkam, diingat oleh Jibril lalu Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sampaikan kepada para sahabat dan akhirnya kepada kita semua. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lain bahwa Allah berfirman betul tapi tanpa saud, tanpa harf, tanpa suara, tanpa huruf. Gitu. Karena mereka nggak mau kalau uh, Allah itu sama dengan kita, mengucapkan suara, terdengar suaranya oleh Jibril berbunyi alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi dan seterusnya. Ya. Jadi apa? Jadi itu hanya simbol saja. Kemudian diterjemahkan oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi, berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Ya, jelas ini batin. Yang hak bahwa firman Allah itu bisautin wa harf. Dengan suara dan dengan huruf, suara dan huruf tersebut disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak ada pembahasan sekali lagi uh, diyakini apa adanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai zaman Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun, khalifah pertama yang menyimpang dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Khalifah pertama yang bukan salaf. Maka dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdullah, sampai Harun al-Rasyid, terakhir, terakhir Khalifah Harun al-Rasyid adalah Khalifah terakhir yang bermanhat salaf. Ya, maka Qadi Iyad, barangkali filsafat uh, eh, firasat yang Allah berikan kepada beliau, Qadi Iyad, uh, didengar oleh teman-temannya, murid-muridnya, selalu memohon, Ya Allah panjangkanlah umur Harun Al Rashid, Ya Allah panjangkanlah umur Harun Al Rashid, Ya Allah panjangkanlah umur Harun Al Rashid. Terus sering sekali berdoa seperti itu. Belakangan uh, kaum muslimin tahu ternyata meninggalnya Harun Al Rashid musibah besar bagi kaum muslimin. Salah satunya adalah di penjaranya, disiksanya Imam Ahmad selama 30 bulan. Ya, diawali oleh Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah yang sangat cinta kepada ilmu tapi sesat. Ya, beliau sangat cinta kepada ilmu. Ilmu apa? Ilmu filsafat. Ya, ilmu yang merupakan uh, gabungan Al-Quran dan Sunnah dengan ucapan Socrates, Aristoteles, Plato, dan seterusnya diterjemahkan secara besar-besaran uh, eh, kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab. Ya, musibah yang sangat besar. Ah, oleh karena itu, semenjak zaman itu, ahlu sunnah menjadi asing. Ahlu sunnah menjadi aneh. Karena didukung oleh ke kekuasaan, maka cepat sekali menyebarnya bahwa Allah tidak sama dengan hambanya, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak berjisim, eh, uh, tidak ada tangan Allah, tidak ada mata Allah, tidak ada uh, pendengaran Allah. Allah tidak butuh itu semua. Tanpa penglihatan Allah bisa melihat, tanpa pendengaran Allah bisa mendengar dan seterusnya dan seterusnya kaum muslimin tertipu. Ya. Yeah. Sampai datangnya Syekhul Islam sampai tampilnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, maka Syekhul Islam berdakwah mengajarkan kepada kaum muslimin, mengembalikan kaum muslimin sebagaimana ajaran Rasul dan para sahabat bahwa Allah bersemayam di arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menginjak jahanam dengan telapak kakinya dan seterusnya semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan ini menggegerkan dunia menggegerkan dunia. Dikira Ibnu Taimiyah membuat mazhab kelima uh, di luar mazhab yang empat. Ibnu Taimiyah sesat Ibnu Taimiyah ngarang dalam masalah akidah. Geger dunia. Kenapa? Karena subhat merajalela. Ditopang oleh kekuasaan. Ya, nah, tahulah kita dari sini bahwa kebenaran itu tidak selamanya mayoritas. Termasuk sampai hari ini. Sampai hari ini kalau orang terkaget-kaget. Dari kalangan Nahdiyin, dari kalangan Asyariyah dan seterusnya. Kalau dikatakan Allah berada di sebuah tempat yang bernama Ars, Allah mempunyai tangan, tangannya dua, mereka terkaget-kaget. Hari ini, ya, dakwahnya Syahalbani, dakwahnya Syah bin Bas dikiranya mengatakan bahwa uh, Allah seperti manusia berjisim dan seterusnya ditambah fitnahan-fitnahan yang ada sampai mereka menggambarkan ya, ada tulisan Allah dan berbentuk uh, seperti manusia ada penglihatannya ada tangannya duduk di kursi lalu disembah oleh orang-orang ya ini menyindir uh, dakwahnya Syahalbani Syekh bin Bas yang tegas-tegas mengatakan bahwa Allah mempunyai kedua tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya. Yeah. apalagi muncul terakhir ya, antum tahu buku yang ditulis oleh siapa itu? Ya, ada namanya Syekh di depannya ya. Ah, itu eh, betul-betul uh, tanpa hujah sama sekali ya kalau antum baca. Berisi cacian, makian ya dan tidak tidak tidak masyur orangnya itu siapa. Idahram ya, Idahram ya. Ada riwayat, ada cerita bahwa terbalik itu katanya, ya. Namanya itu dibalik. Ini menunjukkan bahwa tidak punya nyali, tidak punya keberanian, ya. Kenapa mesti nama dibalik-balik? Ya. Uh, tidak seperti kaum salah Lihat para masyayikh kita, para ustadz-ustadz kita. Ya, jelas namanya. Ya, itu. Dan tidak di, tidak dibolak-balik. Dan masyhur tentunya. Ya. Yang kedua, az-zina wal ka wal kadhibu wal kibru min adh-dhunubi al-kabirati wal mubiqati al-azimah zina, dusta, sombong ini termasuk dosa-dosa besar yang bisa membinasakan, yang bisa merusak amal seseorang, bisa merusak uh, dirinya. Maka wajib bagi kita menjauhi tiga hal ini: zina, uh, bohong, dusta, dan uh, sombong. Terutama kedustaan besar, ya, dusta atas nama Rasulullah dusta tentang mimpi dan apa satu lagi dusta uh, keturunan ya ini min akzabil firo sebesar-besar dusta wajib bagi kita uh, menjauhinya dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dusta atas nama mimpi dusta uh, keturunan ya bukan anak di anu, di aku anak bukan bapak di aku bapak ini dusta yang sangat besar. Yang terakhir, idza waqa'atil ma'siyatu mimman intafat anhu da'iha kanat akbar wa a'zam. Apabila sebuah kemaksiatan dilakukan oleh seseorang yang mestinya dia jauh dari maksiat itu. Artinya dia tidak uh, mestinya dia tidak tergoda ya. Seperti tadi orang tua kok berzina, orang miskin kok sombong, uh, penguasa kok bohong. Ya, maka dosanya lebih besar. Kerusakannya lebih besar. Gitu. Bukan berarti anak muda berzina nggak apa-apa, tentu berdosa, dosa besar. Tapi yang tua berzina jauh lebih besar. Ya, orang lemah yang berbohong dosa dosa besar. Tapi orang kuat berbohong lebih besar lagi dosa. Orang kaya sombong berdosa, orang miskin sombong lebih besar dosanya. Ya, kita lanjutkan 618. Wa anhu ay Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla Berarti ini hadis kutsi firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Al-Izzu Izari. Al-Iz, keperkasaan, kehebatan, itu izarku, pakaianku. Izar tadi kita bahas, pakaian eh, bawah. Ya. Keperkasaan, kehebatan, itu pakaianku. Wal kibriya, kesombongan, itu ridai, pakaianku juga, pakaian atas, rida. Izar pakaian bawah, rida pakaian atas. Ah, itu pakaian Allah, keperkasaan dan kesombongan. Faman yunazi'uni Barang siapa yang mengambilnya dariku Artinya dia uh, bersikap keper perkasa Membuat dirinya perkasa, sombong Maka azabtuhu aku akan azab dia. Maka haram bagi kita mengambil dua sifat Allah ini. Al-Iz wal Kibriya. Ya, menyombongkan diri. Ya akhrajahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim fi hadis min sifatillahi subhanahu al-izzatu wal kibriya. Di antara sifat-sifat Allah ada berapa sifat Allah? Ada berapa? Iya, ratusan, bahkan ribuan. Tidak ada yang bisa membatasi. Ya. Bahkan namanya saja ratusan mungkin ribuan yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? 99. Maka 99 nama Allah ini bukan pembatas. Ya dan tidak diajarkan kepada Nabi satu persatu. Ya Muhammad, hafalkan olehmu bahwa 99 namaku adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, tidak. Tidak. Ya. Tapi 99 nama itu bertebaran di Al-Qur'an dan Sunnah. 60 kira-kira di Al-Qur'an, 40 kira-kira di hadis. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa keadaan Asmaul Husna hampir mirip dengan keadaan uh, Lailatul Qadar. Disuruh mencari sendiri. Disuruh mencari sendiri. Nah, para ulama tentunya mengetahui. Ya, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah uh, ini nama Allah, ini nama Allah, ini bukan gitu. Adapun hadis yang menunjukkan tentang urutan Asmaul Husna yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ini tidak sahih. Ini didoifkan oleh para imam alul hadis, maka tidak boleh kita jadikan pegangan. Ya. Yeah. Nah, di antara sifat-sifat Allah yang ribuan itu adalah al-izzatu wal kibriya, keperkasaan dan kesombongan. Ya. Yeah. Dan haram bagi kita sekali lagi mengambil sifat itu, meniru sifat itu. Yang kedua, man Allah fi sifatin min sifatihi alqahu finnar. Barang siapa yang mengambil sifat-sifat Allah lalu disematkan pada dirinya. Seperti tadi, Allah mempunyai sifat sombong, kita ambil sifat itu lalu kita menyombongkan diri, maka kita akan dilemparkan ke neraka. Ya. Uh, di sini beliau tidak menjelaskan lebih lanjut, tentu tidak semuanya. Karena berapa banyak sifat Allah yang sama dengan sifat kita secara lafat, bukan secara hakikat. Apa misalnya? Rahim. Ya, Rahim. Allah mempunyai sifat Rahim. Apakah kita mempunyai sifat Rahim? Jelas. Ya. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan uh, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raufun rahimun. Bil mu'minina raufur rahim. Kan begitu di uh, surah Taubah. Ya, bahwa dia Muhammad itu rauf rahim. Ah, berarti sama. Allah rahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga rahim. Tentu rohimnya Allah dengan rohimnya Nabi Muhammad beda. Dengan rohimnya kita beda. Tapi sama-sama rohim, ya. Allah sabur, sabar. Kita juga disuruh sabar. Berarti sama. Tapi sabarnya Allah dengan sabarnya kita tentu berbeda. Adapun sombong tidak boleh. Sombong tidak boleh. Dengan alasan apapun kita tidak boleh menyombongkan diri bahkan terhadap orang yang sombong. Gitu ya. Ada hadis dhaif, bahkan uh, sebagian ulama mengatakan <coughs> dhaifun jiddan maudhu. Uh, eh, al-mutakabbiru lil mutakabbiri suraqah. Bersikap sombong terhadap orang sombong adalah suraqah. Ya. Aini dhaif. Ya. Yang sahih bahwa terhadap siapapun kita tidak boleh sombong. Ya. Kecuali dalam peperangan. Ya, itu pun sekedar cara jalan. Ketika salah satu sahabat Nabi maju ke medan perang ingin menghadapi uh, pasukan kafir duel ya. Nah, dia berjalan dengan jalan yang dibikin-bikin. Ya, menyombongkan dirinya. Nabi mengatakan Allah tidak suka dengan cara jalan seperti ini kecuali sekarang ini. Artinya kecuali dalam peperangan. Berhadapan dengan orang-orang kafir. Ada hukum khusus dalam peperangan. Salah satunya itu. Ya, yang lain diantaranya boleh memakai sutra. Ya. Yang ketiga, hakikatul kibri annahu تجرأ على مقام الله فمن تكبر على المتكبر جل جلاله كان حقا على الله أن يعذبه Hakikat sombong adalah mengambil hak Allah, merampas kedudukan Allah, seperti takabur tadi. Maka uh, orang yang takabur terhadap sang mutakabbir yaitu Allah, maka berhak bagi Allah untuk mengazab dia, menyiksa dia. Karena pada hakikatnya sekali lagi, orang yang sombong berarti dia mengambil hak Allah. Yang terakhir, man 'arafa 'azamatallahi ista'sala al-kibra min nafsihi. لأن الإنسان إذا طرأت له قدرة الخالق وعظمة الباري علم أن الكبرياء لله وحده Barang siapa yang mengetahui tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, maka dia akan uh, menghilangkan kesombongan dari dirinya. Karena dia tahu betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, Betapa pandainya Allah, dia akan malu untuk menyombongkan dirinya. Ya. Maka yang hak adalah mengenal Allah lalu mengenal dirinya. Adapun lafat man arafa nafsahu wa arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, lafat ini batil. Terbalik. Ya, dan jelas itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering disampaikan oleh para kutoba. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Apa yang dimaksud mengenal dirinya? Secara biologi, secara uh, bagaimana sifat kolesterol dia, ginjal dia. Ya, ini mungkin. Lihat berapa banyak para dokter yang tahu keadaan dirinya, tapi dia tidak kenal di mana Allah berada, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Maka jelas kalimat tadi batil. Barang siapa yang mengenal dirinya, otomatis dia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini batil. Yang ada sebaliknya, siapa yang mengenal Allah, dia akan mengenal betapa kecilnya dirinya. Siapa yang tahu bagaimana keagungan Allah, betapa besarnya Allah, dia akan merasa kecil, dia akan mengenal dirinya. Ternyata saya kecil. Ya, Bagaimana ketika kita uh, mendengarkan ucapan Qadir di hadapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mereka berdua naik perahu melihat burung di tengah lautan itu mematok eh, paruhnya di lautan lalu terangkat lalu ada setetes dua tetes air laut yang menempel di paruh burung itu apa kata Khadir ilmu Allah dibanding dengan ilmu kita seperti itu. Ilmu kita manusia seperti itu. Dua tetes air yang ada di paruh burung, sementara sisa air yang sangat banyak tidak terhingga di laut, itu ilmu Allah. Bagaimana kita mau menyombongkan dirinya sementara kita hanya punya setetes dua tetes air sementara Allah mempunyai oh, samudra yang sangat luas yang tidak terhingga. Iya, satu lagi 619 Wa anhu Abu Hurairah ya. Ini dari 616 tadi, 617, 618, 619 semuanya dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بينما رجل يمشي في هلة تعجبه نفسه tatkala ada seorang laki-laki yang berjalan dengan memakai pakaian pakaian atas, pakaian bawah, izar, rida, lengkap. Tu'jibuhu nafsuhu, dia merasa takjub dengan dirinya, membanggakan dirinya. Pakaian saya bagus, pakaian saya menarik. Gak ada orang yang berpakaian sebagus pakaian saya, kendaraan saya dan seterusnya. Murajilun roksahu eh, rambutnya tersisir rapi, ya ditambah dengan hiasan kepala, tutup kepala dan seterusnya. Yaktalu fi misyatihi berjalan dengan penuh kesombongan. Pakaiannya bagus sekali, kendaraannya mewah sekali, oh, rambutnya tersisir rapi, pakaiannya begitu mewah mentaleng dan seterusnya dan berjalan dengan menyombongkan diri. Idh khasafallahu bi tiba-tiba Allah tenggelamkan dia. Tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke bumi. Siapa? Siapa? Eh, korun. Sudah lewat pembahasan tentang korun. Fahuwa yatajaljalu fil ard ila yaumil qiyamah lalu dia yatajaljal apa yatajaljal ya bergelimpang sana kemari ya uh, seperti ikan di daratan gitu ya uh, merasa oh, sempit sekali di dalam bumi itu oh bergerak tapi susah bergerak sampai hari kiamat jadi keadaan korun seperti itu tidak dimatikan oleh Allah secara perasaan, dia hanya mati uh, di hadapan manusia, ya, mati dalam arti rohnya berpisah dari jasadnya untuk kemudian uh, Allah hidupkan di alam barzah sebagaimana orang-orang yang ada di alam barzah dan disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Ya, waliyadu Diawali oleh apa? Kesombongan yang luar biasa yang ada di hati Qorun. Salah satu umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Waliyadu billah. Masuk? Iya, kita lanjutkan nanti fawaidnya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.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 Barang siapa yang mempunyai sifat tersebut, sifat ujub, maka akan buruk akibatnya, dunia ataupun akhirat. Lihat orang-orang yang menyombongkan dirinya di dunia ini, banyak dari mereka yang akhirnya dipecat misalnya, dibunuh misalnya, injak-injak misalnya, itu dunia. Akhirat lebih dari itu. Maka ujub kesombongan akibatnya buruk. Yang kedua, al-mubalaghatu fil malbasi wa ta'annuki yadkhulu fi nafsil abdi al-ikhtiyal wal ujub Bersangatan dalam berpakaian, bersangatan dalam berdandan, ini bisa menyebabkan kesombongan dan ujub. Maka kalau dandan jangan bersangatan, ya. Sudah mandi, pakai pakaian, sudah diselika, kasih wewangian, sisir rambut, udah, apalagi, ya. Nggak perlu berlebih-lebihan, ya. Ini kancing bajunya masih kelihatan nih, tutup, ya, biar rapi itu pakai dasi misalnya. Saya kira ini berlebihan. Ya. Ini tidak ada gunanya kan? Apa bedanya pakai dasi dengan tidak pakai dasi? Ya. Beda dengan jas. Kalau nggak pakai jas agak kedinginan, tempatnya AC atau tempat dingin. Pakai jas anget. Ya. Apa yang memang berguna bagi badan kita silahkan. Yang nggak ada gunanya tinggalkan. Banyak dari kita memakai sesuatu yang nggak ada gunanya. Dan umumnya yang tidak ada gunanya itu menjurus kepada kesombongan. Ya. Pakai mobil harga oh, 150 juta sudah nyaman. Jalannya kenceng, ya, pakai AC adem. Ya. Ini 2 miliar, ya. Apa apa ini, ya? Apa bedanya, kan? Oh, bedanya kan nggak jauh-jauh amat ya, rodanya empat ya, adem sama adem ya, jalannya begitu disetirin ya, ah, bedanya nggak jauh. Bagaimana 150 juta dengan 2 miliar? Ah, biasanya ada ada sesuatu. Ya. Isbatu azabil qabr. Ketetapan adanya azab kubur yang dialami oleh korun yang dialami oleh Fir'aun itu bagian dari adab kubur. Karena mereka di alam kubur, alam bersah Ya. Dan ini sama dengan orang kafir yang lain atau sebagian kaum muslimin yang kencing tidak cebok, yang namimah, yang sering meninggalkan salat itu juga terancam dengan azab kubur walaupun muslim walaupun beriman. Karena siksa kubur tidak hanya menimpa orang-orang kafir. Kafir bisa, muslim bisa. Adapun menjawab pertanyaan kubur itu uh, seluruh orang muslim, seluruh orang yang beriman bisa menjawabnya. Maka hanya orang-orang kafir yang tidak bisa menjawab. Tapi apakah mentang-mentang bisa menjawab lalu dia tidak terkena adab kubur? Tidak. Dia bisa jawab tiga pertanyaan mungkar nakir itu, tetapi dia sering kencing tidak cebok misalnya. Atau berjalan di muka bumi ini dengan namimah misalnya. Maka akan terancam uh, siksa kubur. Yang terakhir jumhur ahli ilmi ala anna hadzal rajul huwa Qarun alladhi khasafa Allah bihi wa bidarihi al-ard. Sepakat para ulama bahwa dimaksud rojul pada hadis itu adalah Korun. Walaupun Nabi tidak menyebut namanya Korun, tetapi sepakat para ulama bahwa yang dimaksud adalah Korun. Ya. Uh, kemudian hadis terakhir 620 hadis doaif yang oleh Turmudi dikatakan Hasan tetapi Sesalim bin Eid al-Hilali menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Ya. Hadis yang berbunyi la yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin. Senantiasa seorang laki-laki itu uh, meninggikan dirinya, menyombongkan dirinya. Tiap hari sombong, tiap hari sombong, tiap hari sombong. Hatta yuktaba fil jabbarin hingga ditulis oleh Allah bahwa dia masuk dalam kelompok Jebari orang-orang yang membesarkan diri, orang-orang yang menyombongkan diri. Fayusibahu ma lalu akan menimpa mereka ap, lalu akan menimpa orang tersebut apa yang menimpa para jabari murka Allah, adab Allah dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Tapi sekali lagi dengan ilmunya Syekh Salim mengatakan hadis ini dhaif karena di dalamnya ada Umar bin Rashid Al-Yamami dan orang ini dhaif. Ya. Yeah. al-hadithu ila anna man tashabbaha biqaumin husyra ma'ahum. Hadis di atas uh, memberikan isyarat bahwa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Ya. Kalau kita ikut-ikutan gayanya orang-orang sombong, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau kita ikut-ikutan gayanya orang Nasrani, gayanya orang Yahudi, gayanya para pelaku maksiat, maka besar kemungkinan kita akan dikumpulkan bersama mereka waliyadzubillah. Maka tirulah akhlak dan sifatnya para nabi, para rasul, para sahabat, para imam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan mereka, kita bersama mereka. Ya, silahkan. Ada pertanyaan? Benarkah hadis yang berbunyi kutinggalkan dua perkara yaitu kitabullah dan keluargaku? sering dipakai orang-orang Syiah. Lafadznya memang ada, kitabullah wa itrati. Lafadznya memang ada, ahlul baitku, itraku. Tapi yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada perbedaan antara ahlul bait dengan sunnah. Tidak ada ahlul bait Nabi yang mengajarkan ajaran berbeda dari Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, Umar kan bukan ahlul bait, bukan keluarga Nabi secara uh, silsilah keturunan. Ya, Nabi Bani Hashim, Umar Bani Adi, ya berbeda. Apakah uh, ajaran Ali, Hasan, Hussein berbeda dengan ajaran Abu Bakar, Umar? Sama. Sama. Lalu apa maunya Syiah? Apa maunya Syiah membeda-bedakan antara ini ahlul bait, ini bukan. Ya, maunya adalah mengadu domba kaum muslimin, memasukkan ajaran-ajaran sesat, e, mengatasnamakan ahlul bait. Ucapan-ucapan Hasan, ucapan-ucapan Husain, ucapan-ucapan Ali, padahal mereka tidak mengucapkannya. Ya. Apakah betul perayaan Maulid dari Syiah? Iya. Yang pertama kali merayakan Maulid adalah Syiah Rafidah. Ya, Bani Fatimiyah. Awalnya mereka mengadakan Maulid Husain, Maulid Hasan, Maulid Fatimah. Awalnya begitu. Karena fokus perhatian mereka itu terhadap Husain, kemudian Hasan, kemudian Fatimah. Gitu. Ah, setelah itu ada usulan dari mereka agar diterima oleh kaum muslimin bikin sekalian maulid Nabi. Jadi yang pertama kali mengadakan maulid Nabi adalah mereka. Bukan Salahuddin al-Ayyubi, keliru. Bukan Salahuddin al-Ayyubi. Justru Salahuddin al-Ayyubi uh, tidak setuju dengan mengadakan maulid itu. Sering kita dengar para kutoba berceramah di mimbar-mimbar bahwa Salahuddin al-Ayyubi yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi. Ini keliru. Jelas keliru besar. Apakah makanan dari orang yang menyelenggarakan tahlilan hukumnya haram atau halal? Halal insya Allah. Kan? Yang haram adalah tahlilannya, makanannya halal. Karena untuk mengharamkan makanan harus dengan dalil dan keadaan yang jelas. Ya. Adapun untuk menghalalkan makanan tidak perlu dalil karena seluruh makanan pada dasarnya hukum asalnya halal. Menjadi haram karena ada dalil yang mengharamkan. Ya. Dan jelas ini daging babi, ini ayam hasil curian eh, dan seterusnya itu haram. Sementara hasil tahlilan ulang tahun ini itu kalau memang nasi eh, telur halal insyaallah Ya, tentu kita tidak mendatanginya, ya. Kalau yang mengadakan tahlilan adalah dari keluarga sendiri, apakah boleh kita hadir dengan niat silaturahim? Hadirlah bukan di saat tahlilan. Ya, jangan bersamaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir bolehkah dijadikan wirid? Yang dicontohkan oleh Nabi hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saat-saat genting di mana beliau dikepung dari sana sini. Dikepung oleh tentara Abu Sufyan, uh, Yahudi dan orang-orang Arab uh, di luar Quraisy. Jadi tiga jurusan mengepung beliau mengepung Madinah dalam perang Khandaq. Ucapan yang diucapkan oleh Nabi adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ucapan ini juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim di saat-saat menjelang beliau dibakar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka sunnah kita mengucapkan kalimat itu di saat-saat genting, terdesak. Apakah boleh meminjam uang dari bank sebagai tambahan modal usaha? Berarti membuka pintu riba. Karena bank yang ada kan riba. Pinjam satu juta tentu mengembalikannya lebih. Nah, ini kan riba. Memang kita tidak makan riba, tapi wamu kiluhu. Kan yang dilaknat itu yang makan riba, yang memberi makan riba, yang menyaksikan, yang menulis, dan seterusnya. Nah, kita tidak makan riba, tapi kita dengan kita orang jadi makan riba. Haram tentunya. Jika tidak boleh, bagaimana sarannya? Ya kita oh, sesama muslim saling tolong menolong. Barangkali di antara antum ada yang punya usaha tapi kurang modal, ya di antara antum ada yang punya modal tapi tidak bisa berusaha. Langkah baiknya kalau saling tolong menolong, ta'awun. Ya. Itu jalan keluarnya Insya Allah. Apakah benar ada sanad yang sampai kepada kita dari Imam Bukhari ke muridnya terus ke muridnya lagi sampai kepada kita sekarang? Ah, tidak. Kalau ada tentu yang punya siapa? Syah Albani, Syah bin Bas, Syah Muhammad bin Abdullah, Syah Uzaimin. Mereka saja enggak mereka tidak punya. Apa yang dibaca oleh Syah Albani? Langsung saya Bukhari. Apa yang dibaca oleh Syah bin Bas? Langsung saya Bukhari, Saya Muslim. Tidak ada sanad sampai ke Bukhari. Ya. Maka hari ini Islam Jamaah LDI menyatakan punya sanat langsung kepada sampai kepada Bukhari ini uh, untuk membuat laku dagangan mereka. Ya. Dan agar kaum muslimin tidak ngaji kemana-mana, ngaji kepada mereka saja. Lihat ulama-ulama ahlul hadis hari ini. Ya, kurang apa-apa, kurang apa yang dilakukan oleh Bani? Selama ratusan tahun belum ada ulama' yang memisahkan Sunan Abu Dawud mana yang sahih, mana yang dhaif. Sunan uh, Ibnu Majah mana yang sahih, mana yang dhaif. Uh, Sunan An-Nasa'i mana yang sahih, mana yang dhaif. Uh, satu lagi Sunan At-Tirmidzi mana yang sahih, mana yang dhaif. Empat kitab sunan. Oleh beliau dipilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya. Yeah. Kemudian silsilah hadis dhaif, silsilah hadis uh, sahih Siapa ulama yang sanggup seperti beliau di abad ini atau satu dua abad sebelum beliau? Ya, beliau tidak mengaku punya sanat sampai Bukhari. Beliau langsung baca dari bukhori Muslim dan seterusnya. Apakah boleh tajassus terhadap orang yang soleh agar kita tahu amal solehnya? Boleh mengikuti mengikuti Abdullah bin Amr bin As. Kira itu masih ingat ya. Abdullah bin Amr bin As pura-pura lagi punya masalah dengan keluarganya, lalu nginep di salah seorang sahabat. Tujuannya ingin mengintip apa amal ibadah malamnya. Karena orang itu tiga hari berturut-turut dinyatakan oleh Nabi sebagai uh, ahlul jannah, ahlu surga. Ah, mengambil dalil dari sini boleh. Ya. Tapi untuk mengetahui aibnya tidak boleh. Untuk mengetahui uh, keburukannya, kekurangannya tidak boleh. Ya. Dan ketika ternyata kita tidak mendapatkan kebaikannya, kelebihannya, ibadah malamnya, maka kita tidak boleh merendahkan dia. Ya. Saya selidiki malam-malam, oh ternyata tidur juga nih nggak sholatnya. Oh payah juga nih Ustaz, enggak iya. boleh ya. Karena orang yang tidak eh, bangun malam kan enggak tercela, enggak wajib. Ya, tidak boleh ketika kita tidak mendapati uh, keutamaannya lalu kita rendahkan. Karena keutamaan kan bisa dari mana saja. Bisa dari sholat tahajud, bisa dari uh, eh, sedekah, bisa dari bagaimana keserusan dia mencari ilmu dan seterusnya kan banyak jalan kebaikan ini. Dan tidak mungkin semuanya bisa kita tempuh. Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu menempuh semuanya. Yang paling berilmu beliau, yang paling semangat mencari ilmu, menunggu ilmu dari Jibril, beliau, yang paling dermawan, beliau, yang paling semangat jihad, beliau, ya, karena beliau adalah Rasulullah Sallallahu Apakah benar ada hadis tentang Nabi pernah menjumpai Allah dalam wujud anak muda dan katanya disokehkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini dusta, ya. Ini dusta. Cukup dengan ucapan Aisyah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, dusta dia, bohong dia. Ini ucapan Aisyah dan bertebaran di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Ya. Tentu Aisyah jauh lebih tahu dari kita. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat Allah. Apakah berdoa di saat mendirikan solat diperbolehkan memakai bahasa kita yaitu bahasa Indonesia? E, jangan ya, ada fatwa dari Syaikh Thaemin. kalau di dalam solat di dalam sujud harus dengan bahasa Arab. Kalau terpaksa dengan bahasa Indonesia maka dalam hati saja. Apakah diperbolehkan seorang istri yang yang serumah tetapi dalam menjalani iddah melayani keperluan suami, makan dan seterusnya. Boleh, boleh. Boleh. Yang tidak boleh menampakkan aurat karena sudah bukan suami istri kan? Maka dia harus berjilbab di rumah suaminya itu. E, tentu tidur tidak sekamar. Ya. E, menerima lamaran dari laki-laki manapun, ya, ini perempuan yang dalam masa iddah. Dan ini tujuannya agar mereka rujuk. Apakah dalam beragama harus bermadhab? Tidak. Tidak. Ya. Agama ini mencontoh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat itu panutan kita, uswah kita, kudwah kita. Nah, dalam perjalanannya, misalnya dalam masalah uh, turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu, saya mau mengikuti Imam Syafi'i, silahkan Ya, saya eh, sikoh, saya setuju dengan pendapatnya Imam Ahmad, silakan. Tapi bukan seluruh agama ini. Dari alif sampai ya, seluruh sholat puasa, zakat, haji, oh, semua mengikuti Imam Syafi'i, tidak boleh. Siapa yang tidak memperbolehkan? Siapa ya? Imam Syafi'i sendiri. Yang pertama kali melarang kaum muslimin bertaklid kepada beliau, bermadhab kepada beliau dari alif sampai ya adalah beliau sendiri. Kullu ma qultu wa sahal hadis fakhudhu bil hadis la tuqalliduni. Ini ucapan beliau yang ditulis oleh para imam diantaranya uh, eh, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari setiap yang aku katakan ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkan ucapanku. Jangan bertaklid kepadaku, ambillah hadis yang sahih. Dan seluruh imam mazhab berkata seperti ini dengan redaksi yang berbeda-beda. Intinya, bermadhab kepada seorang imam dalam seluruh agama ini tidak boleh. Ibnu Qayyim memiliki penjelasan tentang man arafa nafsahu araba rabbahu bahwa yang dimaksud barang siapa yang mengetahui dirinya serba lemah akan mengenal keagungan rohnya. Bolehkah berpegang dengan penjelasan beliau Sebatas seperti itu mungkin. Tapi kalau lafat man arafa nafsahu arafa rabbahu barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya berarti tahu kenal Allah ada di mana, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Kan masuk araf-araf seperti tentu tidak akan tercapai. Bagaimana sekedar mengetahui kelemahan dirinya, lalu dia otomatis mengetahui sifat-sifat Allah? Meski Untuk mengetahui sifat-sifat Allah, tentu harus belajar, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup dengan mengetahui uh, kelemahan diri kita. Wallahu a'lam. Ya barangkali hanya itu yang bisa kita bahas Kita akhiri Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh